dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan eh, majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam Eh, kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Fa insyaallah di malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan uh, terbaru uh, setelah sebelumnya pembahasan al-akhbar. Berikutnya beliau sebutkan pembahasan al-ijma'. Nah, kata beliau rahimahullahu taala al-ijma' dan ijma' ta'rifuhu. Definisinya adalah al-ijma'u lughatan. Ijma' itu secara bahasa adalah al-azmu wal ittifaq. Azam dan ittifaq, kesepakatan. Nah, kalau kita katakan ajma'al qaumu ala kada. Kaum itu telah ijma' ijma' di atas perkara ini. Maksudnya azamu alaihi. Mereka berazam untuk berada di atasnya wattafaqu alaihi dan mereka bersepakat di atasnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini mirip, ini mirip dengan firman Allah dalam surat Yunus. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kumpulkan, yakni i'zimu amrakum. Nah, azamkan dan kumpulkan urusan dan syuraka'akum dan sekutu kalian. Nah, itu secara bahasa. Wastilahan kata beliau. Adapun secara istilah, ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmun syar'i. Ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid umat ini. Ya. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di atas hukum syar'i. Nah, itu ijma. Ya, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah mujtahidi ya itu asalnya mujtahidina karena dia majrur sebagai mudhaf ilaih ittifaqu mujtahidina ya nunnya dihapus maka jadilah ittifakum mujtahidi nah dia sebagai mudhaf sekaligus mudhafun ilaihi nah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas satu hukum syar'i. Itu definisi ijma. Ya, definisi ijma. Ya, dari definisi ini ya kita ketahui bahwasanya ya, tidak sembarangan untuk menyatakan ada ijma di dalam perkara tersebut dalam satu perkara. Ya, ini uh, bukan perkara yang mudah, ya. Bukan perkara yang mudah. Makanya sebagian para ulama mengingkari kalau ada orang yang terlalu mudah atau terlalu gampang mengklaim ada ijma kesepakatan. Ya, karena dia kita nggak tahu bisa jadi ada di sana ulama yang menyelisihi ya kesepakatan tersebut. Nah, apalagi setelah tersebarnya para ulama di negeri-negeri Islam. Ya. Kemudian beliau sebutkan eh, apa namanya rincian ya mensyarah menjelaskan dari definisi yang telah beliau sebutkan ya ittifaqu mujtahidi hadhil ummah badan nabi badan nabi sallallahu ala hukmin syar'i yang pertama kata beliau fa kharaja biqaulina keluar dari ucapan kami kami ittifaqu kesepakatan ya, keluar darinya adalah wujudu khilafin walau min wahidin kalau adanya khilaf perbedaan pendapat walaupun dari satu orang fala yan'aqidu ma'ahul ijma. Kalau begitu, ijma itu tidak teranggap. Ya. Jadi kalau ada satu saja yang menyelisihi, itu langsung apa? Batal, tidak disebut sebagai ijma. Nah, makanya boleh sebutkan ittifaku. Ya, kesepakatan. Berarti apa? Kalau ada satu orang ulama yang menyelisihi, berarti dalam perkara itu ada perselisihan, bukan ijma. Nah, nah Wa kharaja biqaulina mujtahidi. Ah, ini kalimat atau eh, kata yang kedua. Ittifaqu mujtahidi. Ah, mujtahidi. Kesepakatan para mujtahid. Ah, keluar dari kata mujtahid adalah yang pertama al-awam wal muqallidun. Orang-orang yang awam dan para muqallid, para pembebek ya. Para pembeo ya. Orang-orang yang cuman taklid saja, dia nggak tahu apa-apa, pokoknya dia ikut saja. Nah, apa kata ulama A dia ikut. Dia nggak tahu dalilnya, dia nggak ngerti karena dia dia dia dia taklid, dia mukallid, dia seorang yang awam. Dia tidak mengerti tentang uh, istidlal. Nah, nah kalau dia awam, kalau dia mukallid, ya, maka fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum. Jadi kesepakatan mereka dan penyelisihan mereka itu tidak teranggap. Ya. <clears throat> Anggaplah eh, dalam permasalahan tersebut ya ada 100 orang ulama ya. Kalau dibatasi 100 orang, semuanya sepakat dalam satu perkara. Ya. Ternyata di antara 100 itu ya ada eh, awam atau ada di luar dari 100 atau dalam 100 tersebut atau di luar 100 itu ada orang awam yang menyelisihi kesepakatan para ulama itu. Maka orang yang awam ini tidak dianggap. Ya, tidak tidak dianggap. Dia baik dia sepakat atau tidak sepakat nggak ada urusan karena dia bukan mujtahid. Ya. dengan, dengan kata yang lebih simpel, ya, orang yang awam atau seorang yang mukallid, ya, awam atau mukallid itu tidak teranggap dalam perkara ijma ini. Yang dianggap hanyalah pendapat atau ucapan para mujtahid, para mujtahid. Nah, masya Allah taala. Uh, tentang taklid atau mukallid ini nanti akan datang di akhir pembahasan insyaallah taala. Kita akan sebutkan juga biidznillah rincian eh, tentang hukum taklid. Boleh nggak taklid eh, kepada eh, madhab tertentu ya atau orang tertentu. Nanti akan datang Allah taala rincian pembahasannya. Nah, berikutnya ya, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah Kata yang ketiga adalah hadhil ummah, kesepakatan para mujtahid umat ini. Nah, keluar wa kharaja biqaulina hadhil ummah, keluar dari ucapan kami kata hadhil ummah, keluar darinya adalah ijma'u ghairiha fala yu'tabar kesepakatan umat selain ini, selain umat ini. Yani selain umat Islam nggak nggak nggak dianggap kesepakatannya. Nah, ya. Mereka mau sepakat mau tidak ya bukan bukan urusan. Ya. Karena e, definisi ijma kesepakatan itu, ya, ijma itu hanyalah dari kalangan kaum muslimin saja. Nah, dari kalangan kaum muslimin saja, dari umat ini, hadhil ummah, umat ini, ini umat Islam. Selain dari umat Islam tidak teranggap. Nah, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata yang keempat ba'dan nabi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kaulina biqaulina kata beliau keluar dari uh, ucapan kami ba'dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yani uh, keluar darinya adalah ittifaquhum fi ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <coughs> fala yu'tabaru ijma'an min hay min haitsu qawnihi dalilan ya keluar darinya adalah kesepakatan mereka yakni para ulama itu di zaman Nabi ya maka ini tidak dianggap sebagai ijma dari sisi apa dari sisi teranggap sebagai dalil ya kan jadi dalil kan ada empat yang di, di, di apa namanya e, menurut jumhur ulama itu sebagai dalil Al-Quran Sunnah ijma nanti terakhir kias ya, itu jumhur ulama walaupun sebagian ulama seperti dalam madhab al-zahiri ya kaum, e, kaum zahiri mereka mengingkari kias. Mereka mengingkari kias. Sebagian ulama menyebut mereka dengan istilah nufatul kias. Tapi itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang rajih, jumhur ulama mengatakan kias itu termasuk baru dalil dan syar'iyan. Ya, dianggap sebagai dalil syar'i. Nah, sekarang pembahasan tentang ijma. Nah, kalau kita bahas tentang ijma itu, apakah dia dalil atau bukan? Di, uh, dari sisi pembahasan dia dalil, ya, sebagai dalil dalam syariat, maka kalau kesepakatan itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau uh, wafat, Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak dianggap sebagai ijma. Kenapa? Lianna dalila hasala bi sunnatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalil ketika itu ya hasala bi sunnatin Nabi Alaihi wasallam Itu terjadi atau terhasilkan dengan sunnah Nabi. Ya, jadi tidak butuh ijma. Ya, karena sudah ada dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min kaulin au fi'lin au takririn berupa uh, ucapan, perbuatan atau takrir persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidalika oleh karena itu idza qala sahabi kalau salah seorang sahabat ya berkata kunna naf'alu au kanu yaf'aluna kada ala ahdin nabi Shallallahu alaihi wasallam oleh karena itu kata beliau kalau ada seorang sahabat mengatakan dahulu kami melakukan begini dan begitu atau dahulu mereka para sahabat melakukan begini dan begitu di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena marfu'an hukman, maka yang seperti ini ucapan seperti ini kata beliau itu dianggap marfu' secara hukum. Maksudnya dianggap itu adalah perbuatan Nabi, dianggap sebagai sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara secara hukum. La naqlan lil ijma' bukan sebagai penukilan ijma' Ya. Jadi umpama eh, untuk lebih mudah dipahami, <coughs> kalau ada sahabat mengatakan dahulu kami eh, begini dan begitu. Nah, berarti tidak ada pengingkaran. Ya kan? Kalau dari sisi eh, secara bahasa berarti sepakat sahabat melakukan hal tersebut. Tapi apakah ini dikatakan sebagai penukilan ijma? Bahwasanya sahabat sepakat dalam hal tersebut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu sudah dianggap sebagai Eh, sesuatu yang marfu' ya, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebagai hukum. Berarti dianggap sebagai sunnah Nabi, dianggap sebagai sunnah Nabi, bukan ijma. Nah, ijma itu pembahasannya adalah apa? Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sudah selesai? Eh, kalimat yang keempat jadi ittifaqu mujtahidi hadhil al-ummah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i ala hukmin syar'iyyin ini lafaz yang kelima kata yang kelima wa kharaja biqaulina kata beliau keluar dari ucapan kami ala hukmin syar'iyyin di atas satu hukum syar'i ya keluar darinya apa ittifaquhum ala hukmin aqliyyin au adiyin Keluar darinya adalah kesepakatan mereka di atas hukum akli, hukum secara akal atau secara adat, kebiasaan. Fala madakhalahu huna, makanya seperti ini bukan pembahasannya di sini. Idil bahthu fil ijma'i kadalilin min adillati syar'i. Karena pembahasan sekarang ini di sini adalah tentang ijma' yang dianggap sebagai dalil di antara dalil-dalil syariat kita sudah sebutkan tadi ya dalil-dalil yang muttafaqun alaiha Al-adillah al-muttafaqun eh, alaih yang disepakati oleh para ulama itu ada empat. Al-Quran, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijma yang sekarang pembahasannya, dan yang terakhir insya Allah pembahasan tentang kias. Nah, analogi. Itu pun juga ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan juga. Nah, Masya Allah Ta'ala. Itu menurut jumhur ulama. Sedangkan eh, para ulama dalam mazhab zahiriyah mereka menolak kias. Mereka menolak kias. Nah, ini dalil-dalil yang disepakati sebagai dalil syariat. Ya, disepakati, disepakati sebagai dalil dalam syariat ini. Nah, ada dalil-dalil yang lain, ya, yang dalil-dalil tersebut itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah itu merupakan uh, dalil atau bukan? Contoh, qaulus sahabi, ucapan sahabat. Nah, ucapan sahabat ini uh, dalil atau bukan. Ya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama yang disebut uh, oleh para ulama dengan istilah eh, dalil-dalil uh, yang muhtalafun fiha atau alaiha. Dalil-dalil yang diperselisihkan dia sebagai dalil atau bukan. Nah, itu ada pembahasannya secara uh, tersendiri. Nah, masya Allah taala. Taib. Jadi selesai uh, pembahasan tentang definisi uh, ijma. Ya, Definisi ijma. Berikutnya kata beliau, wal ijma'u hujjatun li adillatin minha. Awalan qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Surah Al-Baqarah ayat 143. Kata beliau, dan ijma itu merupakan hujjah. Ya. Berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Demikian pula, demikianlah kami jadikan kalian, ini orang umat Islam, ya, kalian di sini, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai wasaton, ya, sebagai umat yang pertengahan, ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas agar kalian menjadi saksi ya para syahid ya terhadap manusia. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, Ini syuhada ala nas, masuk dalamnya syahadah terhadap amalan mereka, dibikin pula terhadap eh, hukum-hukum uh, amalan mereka, ya. Dan seorang yang menjadi syahid itu ucapannya makbul, diterima. Nah, ya mereka lah para para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam litakunu yakni jami'an kullukum para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakauluhu shuhada' 'alan nas. Maka firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143, shuhada' 'alan nas, agar kalian menjadi syuhada para saksi atas manusia seluruhnya, yashmalu asyhadata 'ala a'malihim. Ya. Masuk dalamnya Ya, yang menjadi cakupan dari ayat ini adalah persaksian terhadap amalan-amalan mereka. Wa ala ahkami a'malihim demikian pula terhadap hukum-hukum amalan-amalan mereka. Wasyahid wasyahidu qauluhu maqbulun dan syahid sebagai saksi maka ucapannya di, diterima. Nah, ini dalil yang pertama tentang ijma. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala Fa in فِي fi فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Rasul. Surah An-Nisa ayat 59. Dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Kata beliau, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, "Fa in فِي fi فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Rasul." Kalau kalian berselisih, ya, kalau kalian berselisih dalam syai'in satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul. Maka hendaknya kalian kembalikan perselisihan kalian itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya, kata para ulama, farudduhu ilallah, rudduhu ilal Quran. Kembalikan kepada Al-Quran. War Rasul dan kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullahu taala, dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang disepakati umat ini itu merupakan kebenaran. Ya. Jadi, kalau mereka berselisih, ya, disuruh kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti apa? Kalau mereka tidak berselisih, mereka sepakat di atas satu perkara, menunjukkan itu adalah hak kebenaran yang merupakan hujah yang wajib diikuti. Nah, masya Allah taala. Jadi beliau sebutkan uh, apa namanya mafhum dari ayat ini. Ya. Jadi kalau uh, kalian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, jika kalian sepakat dalam satu perkara kan disebutkan ayatnya fa'in tanaza'tum kalau kalian berselisih berarti apa kalau kalian bersepakat dalam satu perkara bahwa hakun maka itu adalah kebenaran la yahtaju ayyuradda ilal kitabi wa sunnah dan tidak butuh kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Kan begitu. Jadi kalau kalian sepakat ya, mafhum eh, kalau kalian berselisih maka kembalikanlah eh, dalam satu perkara, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mafhumnya kata beliau kata Syekh Muhammad bin Salih al thaymin rahimahullah taala, mafhumnya kalau kalian sepakat dalam satu perkara berarti itu adalah kebenaran. Ini berupa merupakan hujah. Ya, kalau begitu tidak butuh dikembalikan kepada Alkitab al dan Sunnah. Nah, fasara fil ayati dalilun min hadhihi nahiyati ala annahum law ijtama'u fajtima'uhum haqqun la yahtaju ma'ahu ya, ila ay ila alkitabi wa sunnah. Ah kata beliau, maka jadilah ayat ini ya di antara dalil dari sisi ini kata beliau dari sisi dari sisi ini ayat ini menjadi dalil bahwasanya perkara yang mereka umat ini sepakat di atasnya Ya, kesepakatan mereka itu merupakan kebenaran dan tidak butuh ya untuk dikembalikan ya hukumnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kenapa? Li'annahu hakun la yunafi al-kitab wa sunnah. Karena itu adalah kebenaran dan kebenaran itu tidak akan mungkin ya kontradiksi dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa muhalun an, an tajtami'a al-ummatu ala khilafil haqqi dan mustahil ya Mustahil umat ini bersepakat di atas eh, kesesatan atau menyelisihi kebenaran. Mustahil itu. Nah, makanya beliau bawa dalil yang ketiga. Thalithan qawluhu ta'ala. Eh, qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga tentang hujahnya ijma' kesepakatan kaum muslimin itu ya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalatin umatku tidak akan bersepakat ya tidak akan ijma di atas kesesatan ya Masya Allah Ta'ala. Berarti kalau mereka sepakat, itu merupakan kebenaran, bukan kesesatan. Dan itu merupakan hujah tersendiri. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi dalil yang pertama, Surah Al-Baqarah ayat 143, dalil yang kedua surah An-Nisa ayat 59 dan yang, yang eh, dalil yang ketiga adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalatin umatku tidak akan mungkin berkumpul tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Nah, dalil yang keempat, an-naqul kita katakan kata beliau, إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة أن تجتمع أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ أهل نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله Hada min akbaril muhal. Nah, kata beliau, dalil yang keempat, nah, Kata beliau rahimahullah taala, ijma umat ini ya sekali lagi kalau kita katakan ijma umat berarti ijma para mujtahid umat ini ya, para mujtahid umat ini. Nah, kesepakatan umat ini kata beliau di atas satu perkara itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, kebenaran. Atau bisa juga kebatilan. <coughs> Kemudian beliau rinci. Kalau itu kebenaran, berarti dia adalah hujah. Tapi kalau seandainya itu kebatilan, maka bagaimana mungkin ya bisa umat ini sepakat di atas kebatilan Padahal umat ini adalah umat yang paling mulia di antara seluruh umat yang ada. Ya umat yang paling mulia di sisi Allah sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datangnya hari kiamat. Bagaimana mungkin mereka bisa sepakat di atas kebatilan yang tidak diridhoi oleh Allah? Ini merupakan kemustahilan yang paling besar. Mustahil ini kata beliau. Nah, kalau begitu apa? Kalau begitu ya, kesepakatan umat ini merupakan hujah. Ya, kesepakatan umat ini adalah adalah hujah. Nah, sebenarnya cukup tiga saja, tapi beliau tambahkan dalil dalil dalil dalil akli ya untuk menguatkan saja. Nah, ya, jadi ya, tiga ayat uh, tiga dalil sebelumnya itu sudah cukup. Ya, kemudian beliau tambahkan lagi yang keempat. Sebenarnya ini uh, apa namanya bagian dari dalil yang ketiga tadi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tajtami'u ummati ala ala latin. Nah, masya Allah taala. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita sudah mengenal uh, definisi ijma. Ya. Demikian pula kita sudah mengenal ya, uh, dalil-dalil bahwasanya ijma itu merupakan hujjah. Pembahasan berikutnya, ya, kata beliau rahimahullah taala anwa'ul ijma. Jenis-jenis ijma. Al-ijma'u naw'an. Ijma' itu ada dua jenis. Qat'iyun wa dhanniyun. Qat'i dan dhanni. Jadi ijma' yang qat'i ada ijma' yang dhanni. <coughs> nah, bagaimana uh, rinciannya? Kata beliau, awalan fal qat'iyyu ma yu'lamu wuqu'uhu min al-ummati bid-darurati kal ala wujubi salawatil khamsi wa tahrimiz zina wa hadha nawu la ahada yunkiru thubutahu wa la qawluhu hujjatan wa yaghfuru mukhalifuhu kana mimman kata beliau rahimahullah taala ijma' yang pertama jenis yang pertama adalah ijma' qad'i Kata beliau fal qad'i ijma' qad'i itu adalah sesuatu yang diketahui keberadaannya secara darurat dari umat ini. Yani ijma yang qat'i itu adalah sesuatu yang sifatnya diketahui secara darurat. Pasti diketahui oleh semua semua umat ini. Nah, seperti apa? Seperti ijma kaum muslimin ya tentang wajibnya sholat lima waktu. Nah, dan juga kesepakatan kaum muslimin tentang haramnya zina. Ya. Nah, jenis yang seperti ini kata beliau, tidak ada seorang pun yang mengingkari keberadaannya. Nah, kevalidannya. Soal lima waktu wajib, ini valid. Ya, secara ijma dalil-dalil eh, dari Al-Qur'an dan Sunnah dibikin pula ijma. Ya. Dibikin pula haramnya zina umpamanya. Ya. Tidak ada satu pun dari kalangan kaum muslimin yang mengingkarinya. Dan tidak ada satu pun di antara mereka yang mengingkari bahwasanya itu adalah hujjah. Nah, la la ahada yungkiru thubutahu wala kaunuhu hujjatan. Tidak ada seorang pun yang mengingkari ya apa namanya kevalidan perkara tersebut, ijma tersebut ya dan ijma itu merupakan hujjah dalam perkara ini. Nah, jadi tidak ada satupun yang mengingkari bahwasanya ijma tentang wajibnya sholat lima waktu dan haramnya zina. Ya, tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkari ya dan juga tidak ada di antara mereka yang mengingkari itu adalah eh, apa namanya hujjah. Ya. Ijma kesepakatan para ulama kaum muslimin ya bahwasanya sholat lima waktu itu adalah wajib ya, atau haramnya zina. Nah, dan beliau mengatakan wa yakfuru mukhalifuhu dan orang yang menyelisihi ijma ini kafir idza kana mimman la yajhaluhu kalau dia adalah orang yang la yajhaluhu tidak bodoh tentang perkara itu. Kalau dia bodoh eh, ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Nah, ada pembahasan di kalangan para ulama. <coughs> ya. Tentang eh, apakah dia kafir atau tidak. Nah, kalau dia mengingkari sholat lima waktu umpamanya. Ya. Kalau dia tahu sholat lima waktu itu wajib dan dia ingkari, ah, ini kelas kafir pelakunya. Nah, tapi kalau dia tidak tahu, ah, ini ada pembahasan di kalangan di kalangan para ulama. Nah, disebutkan uh, oleh beliau rahimahullah taala. Nah, umpamanya kata beliau, Wa makna hujjah di sini, makna itu merupakan hujjah, ijma tentang uh, wajibnya sholat lima waktu, demikian pula haramnya zina, itu itu merupakan hujjah. Kenapa? Annau yalzamu man balagahul qawlu bimujibihi. Wala yajuzu ayu khalifu. Bal yakfuru mukhalifuhu. Ya. Kata beliau, maksudnya hujjah di sini, ya, orang yang telah sampai tentang perkara tersebut, ya, ijma tentang kewajiban sholat lima waktu dan haramnya zina, maka dia harus menerima konsekuensi dari perkara itu. Ini tentang wajibnya hal tersebut dan tidak boleh bagi dia untuk menyelisihinya. Bal yakfuru mukhalifuh bahkan orang yang menyelisihinya itu bisa kafir ya kalau sudah sampai ilmu tentang itu dan dia ingkari bisa kafir dia <clears throat> Kalau ja'a insanun wakola, kalau seandainya ada ada seseorang, ya, seorang insan, ya, dia sebut kata insan, nakirah. Nah. wakola dia mengatakan as salawatul khamsu laysat biwajibah. Laysat wajibatan. Dia mengatakan kalau ada seseorang, ya seorang manusia dia mengatakan salat lima waktu itu tidak wajib. awizina zina laisa haraman atau dia katakan zina itu tidak haram fa innahu yakfuru idza kana mimman la yajhaluhu. Orang yang seperti ini kafir kalau dia bukan orang yang bodoh tentang perkara itu. Fa idza kana mimman yajhaluhu mithlu hadits ahadin bil Islam. Kalau seandainya dia adalah orang yang eh, dia termasuk orang yang tidak mengetahui perkara itu, dia bodoh tentang perkara itu, ya dia jahil tentang perkara itu seperti orang yang baru masuk Islam atau seorang au insanun fi badiyatin ba'idatin atau seseorang yang berada di pelosok yang dalam pelosok yang jauh ya dari ilmu berada di pelosok yang jauh dari ilmu wa huwa yusalli shalawat dan dia sholat e, lima waktu yusalli solawat ini sholat sholawatul khams lakin la yadri hal hiya wajibah am ghairu wajibah tapi dia tidak tahu ya sholat lima waktu itu wajib atau tidak? Hal hiya wajibah am kairu wajibah. Fahadha la yaghfur li'annahu ma'zur. Orang seperti ini tidak kafir karena dia diberi diberi uzur. Nah, dia diberi uzur karena kebodohannya, karena ketidak ketidaktahuannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Tentang masalah uzur bil jahal ini di, di, ada pembahasan rinci di kalangan di kalangan para ulama. Nah, Masya Allah Ta'ala. kata beliau berikutnya ini yang pertama, ijma' qad'i. Ijma' yang kedua, sanian kata beliau, wadhanni ijma' yang zanni, yang sifatnya zanni. Apa itu ijma' yang zanni? Ma la yu'lamu illa bitatabbu'i wal istiqra'. Yaitu ijma' kesepakatan yang tidak diketahui kecuali setelah melakukan tatabbu' ya, penelitian wal istiqra dan bacaan. Setelah diteliti, setelah dibaca-baca, setelah diperiksa, ya, oh ternyata ada ijma di situ. Nah, nah seperti ini kata beliau, wa qad ikhtalafa al ulama'u fi imkani thubutihi. Wa arjahul aqwali fi dhalika ra'yu Syekh al-Islam Ibn Taimiyah haitsu qala fil aqidatil wasitiyah. Nah, kata beliau dan para ulama itu berselisih pendapat ya fi imkani subutihi ini pembahasan berikutnya para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan validnya ijma itu dan yang paling rajih di antara seluruh pendapat yang ada dalam hal ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. <coughs> nah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "Wal ijma'u alladhi yandabitu ma kana alaihi salafus salih." إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. Kata beliau, ijma' yang yang yang yang yang dabit ijma yang yang dobit, yang teranggap itu adalah ijma yang para salafus salih berada di atasnya. Nah, kenapa? Karena setelah mereka kathrul Kathrul ikhtilaf, terlalu banyak perselisihan yang terjadi, tasyaratil ummah, sedangkan umat ini telah tersebar kemana-mana. Ya. Jadi untuk untuk untuk apa namanya memastikan kesepakatan itu agak sulit ya di waktu itu. Nah, jadi kalau ijma salafus saleh berada di atasnya mereka sepakat di atas hal tersebut berarti kita katakan itu ijma. Ya, itu yang teranggap. Adapun setelah salafus saleh setelah tiga generasi yang terakhir, ah, ini Eh, tiga generasi yang pertama, maka orang-orang setelah mereka ya, sudah banyak terjadi khilaf, kemudian uh, umat pun sudah uh, terpencar, tersebar kemana-mana. Nah, kata beliau, wa'lam annal wa'lam kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa'lam annal ummata la yumkinu an tujmi'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin fa inna la tajtami'u fa innahu la tajmi' فإنه فإنها لا تجمع إلا على حق وإذا رأيت ijma'an تظنه mukhalifan, baik ini panjang ya apa namanya uh, eh, rinciannya insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah nah jadi malam hari ini kita sudah bahas tentang definisi ijma dalil-dalil tentang hujjiyatul ijma bahwasanya ijma itu adalah uh, hujjah dalam beragama dalam agama kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis ijma. Ada ijma yang qat'i dan ada ijma yang yang dhanni. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, nanti Insya Allah Ta'ala berikutnya kita akan masuk tentang uh, pembahasan imkanu thubutil ijma. Demikian pula uh, jika seandainya terjadi apa namanya uh, seakan akan seakan terjadi kontradiksi antara ijma dan dalil ya yang mana yang lebih kita kedepankan dan apa yang harus kita lakukan ini akan dijelaskan eh, uh, oleh beliau rahimahullah taala di pembahasan berikutnya biidznillah. Nah, Allah taala alam ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah mudahkan kita dikumpulkan dalam surganya.